Iblis Ajazil itu membangun istana di atas segitiga bermuda. Satu area lepas pantai di Samudra Atlantik yang menghubungkan tiga titik. Puerto Rico, Florida, Florida dan Bermuda. Florida artinya tanah Tuhan. Bermuda. Wilayah inilah yang menjadi misteri. Apapun yang lewat, kapal laut, kapal selam, kapal terbang hilang tanpa jejak. Ya. Disitulah iblis membangun sigasananya, dua pertiganya di bawah permukaan air laut, sepertiganya di atas permukaan laut. Samiri pengembaraannya sampai ke sana. Sampailah dia di segitiga bermuda. Pengikutnya pingsan selama 40 hari 40 malam. Dan selama 40 hari 40, hari, 40 malam, Dajjal berada di istana iblis di segitiga bermuda. Di saat pertemuan pertama, iblis mengatakan, Samiri, kemari Sam, Sam, kadihe Sam. Sam itu Samiri. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai paman Sam. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata paman Sam? Amerika. Jadi Amerika adalah negara bentukan dajjal. Percaya tidak? mulai dari set pen penologinya, tata kotanya, mulai nama-nama kotanya, mulai dari sok kesombongannya, mulai dia mengaku polisi dunia, mulai dari veto Amerika. Kenapa Amerika ditakuti dunia? Bukan Amerikanya, tapi who was behind American. Maka jika Dajjal mengatakan sesuatu untuk kepentingan Israel, wajar. Amerika dan Israel sama. Dua-duanya adalah hambanya Dajjal. Dua bangsa penyembah Dajjal. Inilah musuh kita yang akan kita hadapi di saat Dajjal fitnahnya muncul. Baik, para muslimin yang dirahmati Allah. Wa innahu yaji'u ma'u mislul jannati wan nar. Dan sesungguhnya dia akan datang membawa sesuatu mirip api dan eh, mirip surga dan neraka. Fallati yaqulu innahal jannah adapun sesuatu yang dikatakan dia itu surga hiya naru dia adalah neraka. Wa inni anzartukum bihi apa yang kamu lihat di tangan kanannya itu seperti air, itu bukan surga kalian, itu neraka kalian. Jangan kalian ambil. Ingat Rasulullah menyebutkan, Kemampuan sihir Dajjal akan membuat manusia melihat di tangan kanan Dajjal itu air atau surga. Itu adalah neraka kita. Jangan kita ambil, kata Rasulullah. Dan apa yang dilihat manusia nanti di tangan kiri Dajjal seolah-olah dia adalah api. Itulah air bagi kita. Itulah surga kita maka masuklah ke dalamnya. Kamu tidak akan kepanasan di dalamnya. Apa maksudnya? Dajjal akan datang di akhir zaman membawa sistem apa yang ada di tangan kanannya adalah sistem manipulasi di mana orang melihat ya tempat-tempat maksiat itu sebagai tempat yang enjoy, yang menyenangkan. Siapa yang tidak tertarik ketika masuk ke diskotik, ke pub, ya, ada gadis-gadis cantik, seksi, ada main biliar, ada games ya di sana, ada uh, minuman keras. Orang enjoy di sana. Itulah neraka air yang dibawa di tangan kanan Dajjal, neraka bagi kaum muslimin. Dan apa yang kau lihat api di tangan kirinya, itulah tempat kalian, itulah surga kalian. Apa maksudnya? Masjid. Tempat kajian-kajian keislaman. Ya. Dan nanti ketika Dajjal akan muncul, masjid ini dikatakan sebagai tempat yang menakutkan. Hati-hati. Jangan datang ke masjid itu. Itu banyak teroris di sana. Kamu anu ceramahna Ustaz Rahmat Baikuni. Awas, bisa ditewak ku intel. Orang dibikin takut datang ke kajian dan dibikin masjid tidak nyaman. Datang ke masjid pakai sepatu baru, pulang lengit sepatuna. Jadi orang tidak nyaman. Itulah neraka yang dibawa di tangan kiri dajjal, tapi itulah surga kalian. Masukilah dia. Kalian akan nyaman di dalamnya. Terbukti tidak? Hari ini sistem sudah seperti itu. Berarti ini adalah sistem dajjal. Berarti dajjal sebentar lagi akan datang.